السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jangan rahimani wa rahimakumullah Kita <clears throat> Ngaus Rumiyin Surat Al-Hujurat Sekeng ayat Sepindahan Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, iki tingkatanipun panggilan Allah dumateng ahlul iman. Tiang-tiang ingkang manaipun sampun ketanduran iman. penten kali tiang-tiang ingkang tereng ketanduran iman. La tuqattimu baina yatayillah wa rasulih. Jangan mendahului janganlah kalian mendahului baina yatayillah apa yang ada di antara Allah atau di hadapan Allah ini jangan mendahului Allah wa rasulih dan jangan mendahului Rasulnya. Ampun ngantos lancang mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara agama, pendapat-pendapat, amalan-amalan seorang mukmin dia akan selalu mencari dulu apa kata Allah, apa kata Rasulnya, sehingga seorang mukmin betul-betul tidak melancangi Allah dan tidak melancangi Rasulnya. Dalam riwayat disebutkan ketika Mu'ad bin Jabal diutus untuk menjadi hakim, dengan apa engkau memutuskan? Pertama dengan kitabullah Kedua dengan sunnah rasul Kalau kemudian tidak dapat baru dengan ijtihad Baru dengan istihad Artinya tidak istihad dulu Tidak pikirannya sendiri dulu Baru kemudian cari-cari Bagaimana Allah, bagaimana Rasulnya Tapi Allah dan Rasulnya dulu, baru kemudian kita betul-betul mengikutinya. Nanti ketika sudah betul-betul mentok Al-Quran dan Sunnah ini tidak ketemu, maka dia berijtihad. Ini adalah adab kepada Allah dan adab kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam masalah kami kataipun makaten wattaqullaha bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk tuntutan takwa adalah senantiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya innallaha samiun alimun Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar Mendengar Apa yang menjadi perkataan manusia Walaupun bisikan yang paling lirih Atau sekedar masih Pembicaraan hati Allah subhanahu wa ta'ala mendengar Alimun Allah mengetahui walaupun perbuatan yang dilakukan dengan sangat tersembunyi tidak ada yang di luar jangkauan ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, penyebutan asma Allah Samiun Alimun berkaitan dengan perintah bertakwa kepada Allah Ta'ala Ini Allah wahai hamba Allah ucapan baik Anda selirih apapun Allah mendengar jangan merasa sia-sia dalam melakukan kebaikan dalam mengucapkan kebaikan karena selirih apapun Allah mendengar, tidak akan Allah lewatkan. Pasti akan akan Allah balas. Alimun Allah mengetahui Wahai orang yang berbuat ketakwaan, jangan khawatir kalau sampai perbuatan Anda walaupun gak ada yang tahu, Allah tahu. Jangan khawatir akan tidak terhitung. Sekaligus ancaman wahai orang yang berbuat buruk. Seliri apapun ucapan buruk Anda Allah mendengar. Setersembunyi kayak apapun perbuatan Anda Allah mengetahui. Ah, nama-nama Allah yang seperti ini akan menjadikan seorang hamba seandainya ilmunya ngeresep di dalam hati akan menyuburkan ketakwaan. Akan semakin menyuburkan ketakwaan. Ilmu yang resep di hati itulah yang disebut dengan ini al ilmu fil qalbi yang akan melahirkan kehusukan. Dikatakan Ibnu Mas'ud, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua atau salaf kita mengatakan al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua ilmun al ilmu fil qalbi ilmu yang ada di dalam hati dan al ilmu ala lesan ilmu yang ada di lesan ilmu yang ada di hati itulah ilmu yang akan melahirkan al ilmu nafik ilmu yang manfaat karena ilmu apabila nancep di hati maka akan menggerakkan amalan. Akan menggerakkan amalan dan ilmu apabila hanya di lesan justru akan menjadi hujatun alaih menjadi hujah yang akan menggugat orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Qur'anu hujjatun lak au alaika. Quran itu menjadi hujah yang akan membela kamu atau menjadi hujah yang akan menggugat Anda. Ilmu yang pertama kali akan terangkat di menikah ilmu yaitu al khusu. Ilmu yang pertama yang akan diangkat adalah al khusu. Demikian disebutkan di dalam riwayat sehingga akan didapatkan banyak orang mereka berbondong di masjid tapi nggak ada yang khusyuk. Tentu ini pun hilangnya khusyuk juga bertingkat-tingkat karena khusyuknya hati juga bertingkat-tingkat. Sehingga di zaman ketika khusyuk telah terangkat maka banyak orang yang tidak memperhatikan tentang agamanya, amaliyahnya. Banyak amalan yang akan tersia-siakan. Sehingga ilmu itu hanya beredar dari mulut ke mulut menjadi obrolan pembicaraan ya ini menjadi hiasan bibir pidato dari mimbar ke mimbar akan tapi dalam tataran amal itu menjadi sangat tipis itu adalah terangkatnya ilmu atau terangkatnya ilmu yang di hati yaitu terangkatnya khusyuk sehingga rasa takut orang kepada Allah sangat rendah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tarfa'u aswatakum jangan kalian angkat suara-suara kalian fauqa sautin nabiyyi melebihi suara nabi wala tajharu lahu dan jangan kamu keraskan suara kamu kepada nabi bil qauli dengan perkataan kajahri ba'dikum li semisal kalian mengeraskan suara di antara kalian satu dengan yang lainnya. Kenapa? Antah balto a'malukum mengeraskan suara di atas suara Nabi akan bisa menghapuskan amal-amal kalian wa antum la tashurun sedangkan kalian tidak merasa tidak menyadari tentang batalnya amal kalian. Islam mengajarkan adab yang sangat tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara sengaja, sengaja mengeraskan suara yang kemudian menunjukkan orang yang tidak beradab, tidak punya adab, sehingga tidak tahu kanan kiri siapa yang dihadapinya di hadapannya dia sudah tidak bisa mengatur suara dia atau menganggap keberadaan orang terhormat sama dengan kawan-kawannya nah, di antara ancaman orang yang mereka meninggikan suara di atas suara Nabi rusaknya amal yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Ini adalah kelancangan atau menunjukkan tidak adab. Ayat ini, Bapak sekalian, ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais bahkan menjadi juru bicara dan bicaranya lantang, lantang. Ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais kemudian tidak nampak sampai beberapa hari sehingga dicari-cari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ditanyakan, Thabit sedang duduk di rumah ya Rasulullah Ketika Rasulullah SAW mengutus orang untuk menemui Thabit bin Qais, didapatkan dia sedang menangis, dia merasa amalnya telah hancur binasa karena selama ini dia suaranya menggelegar di atas suara Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, Sampaikan kepada Qais, la baka bukan dia yang dimaksudkan. Bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia termasuk ahlul jannah. Dan di akhir kehidupan Qais eh, Thabit bin Qais, dia di tengah peperangan, kemudian dia kemaju perang, dan dia didapatkan dalam keadaan syahid. Sehingga Thabit bin Qais adalah ahlul jannah dengan persaksian langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dimaksudkan dengan ayat ini orang-orang yang mereka tidak beradab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang-orang yang mereka secara fitrah atau secara kawan pabrik memang suaranya ya ini keras. Kadang-kadang orang memang aslinya suaranya keras. Tapi lebih pada tidak beradabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika Rasulullah sudah wafat, tidak boleh di Masjid Nabawi orang suaranya tinggi-tinggi Pernah Umar bin Khattab mendapatkan dua orang yang bersuara keras di Masjid Nabawi lalu ditanya, "Kamu dari mana?" Dia sebutkan kalau dari luar kota Madinah intinya. Dari Taif atau mana? Kalau Anda orang sini bakal tak pukul. Yang menunjukkan dia tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, ah, Al Imam Ibnu Qayyim pas sekalian ketika membaca ayat ini beliau juga ingatkan kalau meninggikan suara di atas suara nabi itu terancam batalnya amal kira-kira apa sangkan Anda terhadap orang yang mendahului rasulnya langkung parah pun di niku mengangkat suara tinggi-tinggi di atas suara Nabi atau mendahului Rasulullah Sallam, mengedepan, mengedepankan perkataan orang ahli filsafat pemikir tokoh tertentu dia mendahulukan perkataan-perkataan tersebut di atas perkataan Nabi parah pun di niku parah mendahulukan perkataan orang dibandingkan perkataan Nabi. Lancang. Sehingga lebih sangat dikhawatirkan akan bisa membatalkan amal amal mereka. Sehingga di antara adab menjaga amal adalah bersikap tawadhu, bersikap tawadhu terhadap Rasulullah SAW yaitu terhadap sunnah-sunnah beliau. Jangan kurang ajar, jangan sok lancang, sok kemakan, kemudian bahkan menghina, apalagi melecehkan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menganggap pendapatnya lebih hebat, lebih bagus, lebih modern. Innaladina ladina aswatahum Sesungguhnya orang-orang yang mereka merendahkan suara mereka inda Rasulillahi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaikal ladina ulaikal ladina tahanallahu qulubahum mereka itulah orang-orang yang Allah menguji hati mereka litakwa berkaitan dengan ketakwaan Orang-orang yang mereka bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan dirinya untuk betul-betul beradab dan tidak lancang kepada Rasulullah SAW menunjukkan dia adalah orang yang memperhatikan ketakwaan hatinya. Dan takwa sendiri akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ujian takwa adalah dimudahkannya kesempatan bermaksiat kemudian dia tinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niku hakikat ujian takwa. Dia dimudahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tetapi dia tinggalkan perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebut semata-mata karena ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan contoh dua kelompok masyarakat. Yang satu berhasil, yang satu gagal. Yang pertama ujian Allah kepada orang-orang Yahudi untuk tidak berburu di hari Sabtu. Sehingga hari Sabtu hendaknya dia istirahat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah uji di hari Sabtu justru ikan-ikan itu banyak berdatangan ting pertungul sehingga membuat ngiler sampai akhirnya mereka ini mikir bagaimana caranya bisa mendapatkan ikannya tapi kelihatan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya pasang jala di hari Jumat, hari Sabtu tidak kerja, ngunduhnya dinten ahad. Itu dia sangka sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan ini kenapa namanya pun hilah akal-akalan akal bulus. Dia hanya ngakali hukum Allah Ta'ala. Maka ketika mereka sudah mulai merebak dan tidak segera bertobat, malah menjadi-jadi, Allah hukum mereka dengan kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian ketek-ketek elek Bapak sekalian, hukuman sesuai dengan perbuatan. Al jasa min jinsil amal. Binatang yang paling mirip manusia niku ketek. Sehingga kalau dia dirubah menjadi ketek sudah satrepnya dengan hukuman perbuatan dia. Ketek itu bukan manusia tapi mirip manusia. lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang-orang yang mereka berhasil diuji dengan ketakwaan oleh Allah taala. Adapun para sahabat diuji Allah dengan binatang buruan waktu ihram. Binatang buruan sangat banyak. Bisa dia ambil jadi ditangkap dengan tangannya atau dengan tombak-tombak tapi para sahabat sadar sepenuhnya ini adalah saat larangan berburu dan tidak melanggar larangan Allah Ta'ala. Nah, orang yang mereka memenangkan ketakwaannya, ada rasa takwa sehingga dia tidak menjerumuskan diri dalam berbuat maksiat kepada Allah. Bagi mereka adalah ampunan Allah dan bagi mereka pahala yang sangat besar. Orang mukmin, orang yang bertakwa, walaupun dia sudah berusaha untuk bagaimana bertakwa yang maksimal, ning boten mungkin badai lenceng total boten mungkin. Pasti ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya, ada tidak sempurnanya, ada tafridnya, dan kadang-kadang terpeleset dalam perbuatan maksiat. Tapi kalau hatinya betul-betul memang itu orang yang bertakwa, kerangkanya kerangka yang bertakwa, karena dia manusia terkadang terpeleset dengan nafsunya, kadang tafrid, ada peremehan-peremehan dalam amal-amal ketakwaan, Allah akan mengampunkan berbagai macam kekurangan-kekurangan mereka ketika mereka senantiasa juga bertaubat kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan. Dan amalnya akan Allah balas dengan balas yang balasan yang besar. Niki untungipun tetes yang ingkang takwa. Kalau dia tidak bertakwa, amal baiknya nggak dibalas, amal buruknya akan menambah kualitas adab yang akan ditimpakan kepada mereka yunatu yunatunaka Sesungguhnya orang-orang yang menyerumu memanggilmu ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat dari balik kamar sehingga memanggil-manggil Rasulullah Sallam seperti orang biasa manggil-manggil teman-temannya. Teman-temannya. Ya Muhammad. Nyeru memanggil-manggil. Dan menunjukkan tidak punya adab. Kurang punya adab. Dan rata-rata orang-orang badui tidak punya adab kurang karena kurang sekolah, kurang terdidik, kurang dapat ilmu. Kemudian taunya hanya kambing, unta, <coughs> gunung, sehingga peranginya juga kadang-kadang kasar. Orang-orang yang mereka memanggil-manggilmu dari balik kamar dengan suara-suara keras. Aktharuhum la yakilun. kebanyakan mereka tidak berakal, tidak memahami siapa yang sedang mereka perlakukan. Sampai para sahabat kalau ngetuk pintu kanjeng Nabi, nuki berarti ngagem kuku, sehingga lirih. Tiang yang mboten diadap ngedok pintu katanya watu, buah buah buah buah Menunjukkan nggak beradab dan menunjukkan jiwanya kasar. Apalagi kalau yang dia tuju adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, yang punya kedudukan. Panjenengan notok pintu tiang ngagem watu atau ngagem pukul wok wok wok wok mesti muring yang di dalam rumah kau orang diadab nggak tahu sopan santun ini orang menunjukkan tidak memiliki tata kerama apalagi dihadapkan dengan orang terhormat semisal Rasulullah SAW layak ilun dia nggak punya akal al aklu dipun sebat akal sekalian ikol tampar yang biasa dipakai untuk ngikat kapal, nyencang kapal supaya ketika parkir supaya kapal itu tidak lari kemana-mana ke bawah ombak. Tiket ikol, ikol dadung untuk ngikat kapal parkir ketika sedang melabuh. Akal itu disebut akal itu karena dengan akalnya dia mempertimbangkan baik buruk, patut nggak patut, sehingga dengan akalnya, oh ini saya nggak pantas saya lakukan. Oh ini pantas saya lakukan. Sehingga bisa menahan diri dari perkara-perkara yang tidak layak dilakukan. Sehingga orang yang mereka tidak bisa menahan diri dari perkara yang tidak layak dilakukan, nam ini pun boten di akal. Kaya nggak punya akal, nggak punya pertimbangan untuk menahan diri Walau annahum sabaru Seandainya mereka mau bersabar Seandainya sesungguhnya mereka seandainya mau bersabar Hatta tahruja ilaihim Hingga engkau keluar menemui mereka ya Rasulullah SAW Lakana khairan lahum Niscaya itu lebih baik bagi mereka Yang menunjukkan dia punya adab Punya sopan santun Punya rasa hormat punya etika wallahu ghafurur rahim dan Allah zat yang pengampun lagi maha penyayang Allah mengampuni kekurangan para hambanya Allah menyayangi para hambanya menunjuki mereka untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah mengajari mereka bagaimana beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulnya, Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman In ja'akum fasikun Kalau datang pada kalian orang yang fasik Binabain dengan membawa khobar Fatabayanu Maka tabayunlah Perjelaslah Apalagi di zaman sekarang Bas kalian Khobar-khobar niku Pating seliwer teng koran, no pemeli teng internet, teng HP, khobar-khobar. Musimnya musim khobar huak, Khobar palsu. Nah, seorang mukmin diajari Allah punya adab bagaimana menerima informasi. Bagaimana menerima kabar. Termasuk niki etika ngeser ngeser itu kiriman share-share lagi dianggap wis mesti sahih kedah dipun tabayun riyen diteliti riyen jangan sampai dia hanya asal sar-ser sar-ser seorang muslim seandainya yang mau disar itu bener-bener bener bener-bener bener bukan salah itu masih pakai pertimbangan ini kalau tak share itu maslahat atau mafsadat. Kira-kira ada baiknya atau malah membahayakan. Niku seandainya benar. Nah pemalih yang jelas benar pun, Sehingga ampun ngantos kesusu pun ngesar-ngesar menyampaikan kabar engkang dereng jelas. Nah pemalih di zaman yang sekarang ini zaman-zaman khobar itu Masya Allah Ibaratnya nguruki wong kurukan khobar saking kuatahipun khobar-khobar yang datang ini kepada kita antusibu kauman bijahalah kamu akan menimpakan kepada satu kaum dengan kebodohanmu bodoh niku tindakan bodoh niku orang dikatakan bodoh bisa karena berbuat tanpa ilmu atau dia berbuat tahu ilmunya tapi melanggar ilmunya niku sama-sama bodoh sama-sama bodoh hasil perbuatannya sama maka dikatakan kebodohan baik dia melakukannya itu karena tidak punya ilmu sehingga betul-betul bodoh atau dia melakukannya itu sesungguhnya tahu tapi dia melanggar ilmunya maka dia juga ini katakan bodoh kalau kamu melakukan, eh, kalau kamu menerima kabar tanpa ditabayun, tanpa di cross check, tanpa diperjelas, kamu akan bisa menimpakan pada satu kaum yaitu kebodohan. Akhirnya fatusbihu alama fa'altum nadimin, kalian akan menjadi menyesal dengan apa yang kalian lakukan tersebut. Karena bisa kemudian merugikan orang lain, kalau riwayat yang terkenal di kitab-kitab tafsir yaitu ketika ada orang masuk Islam kemudian dia pamit kepada Nabi untuk berdakwah kepada kaumnya juga nanti supaya bisa nyetorkan zakat janji dengan Nabi tanggal sekian tanggal sekian bulan ini ah, ketika ditunggu nggak datang-datang utusan Nabi Terus akhirnya mereka karena khawatir Allah dan Rasulnya murka, mereka membawa berbondong-bondong untuk nyetorkan harta zakat kepada Nabi. Kemudian utusan Rasulullah SAW melihat dia akan mendatangi kaum tersebut dan kok malah kaum itu kayak geruduk dia tanpa tabayun tanpa memperjelas langsung pulang lagi laporan kalau dia mau dibunuh Kemudian Rasulullah menyiapkan pasukan untuk ya ini menghadapi kaum tersebut. Sampai akhirnya ketemu di jalan dan kemudian diperjelas permasalahannya, kemudian Allah turunkan ayat ini. Ini kok intinya yang penting khobar itu harus di cross check, harus diperjelas, ditabayun. Nah pemaling ngapunten, Ibu-ibu kadang-kadang khobar niku kita bumbon bumboni bumbu pecel, bumbu tambah wangi, tambah pedes, tambah semerbak sehingga pun uh, eh, siji berkembang-kembang mekrok dados macam-macam. Sampai enten tiak damel website tak lambe turah, lambe turah. Niki Netakan tiang-tiang ingkang pun mulai mboten perhatian malih dengan omongan padahal omongan itu Nabi ngendikaken satu kalimat bisa menjerumuskan ke neraka perjalanan sekian tahun hanya dengan satu kalimat yang tidak diridhai oleh Allah yang tidak dia sangka-sangka mboten digagas mboten dinyono jebule kalimat yang dianggap tidak apa-apa itu menjerumuskan ke dalam neraka. Wa'lamu dan ketahuilah anna fikum Rasulullah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah sallallahu Jangan lancang, jangan rembukan dewe, jangan meninggalkan Rasulullah SAW harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Ini adab adab. Termasuk kita semuanya, Bapak sekalian, ketika di tengah-tengah kita ada orang yang alim, di antara adabnya itu dia tidak lancang calcul-calcul, kemudian dengan beraninya kayak menganggap tidak ada siapa-siapa. Niki termasuk orang yang tidak punya adab. Niku fitroh, panjenengan kemawon tangkampung kampung, enten tiang terhormat, enten tokoh. Kemudian nggak mungkin lojong lancang calcul-calcul menyampaikan pendapat mungkin nedakan yang niku beradab. Dia pasti akan ini mengembalikan pada orang dianggap terhormat, alim, tokoh di masyarakat karena itu sudah merupakan adab dan itu fitrah manusia faham yang demikian. Adab. Ketahuilah di tengah-tengah itu ada Rasulullah Sallam. La yuti'ukum fi kathir minal amri. Kalau Nabi itu mengikuti kalian, kebanyakan dari perkara-perkara kalian, la'anitum tentu akan menyusahkan kamu. Akan menyusahkan kalian. Ya ini Rasulullah SAW mengajarkan dengan bimbingan Allah, Allah memilihkan yang terbaik dan termudah untuk umat ini. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Sehingga di zaman Nabi wahyu turun Rasulullah SAW sangat nggak seneng kalau ada orang banyak tanya khawatir banyaknya pertanyaan itu nanti akan menurunkan jawaban yang bisa memberatkan mereka semuanya. Dan supaya mereka lebih ya ini banyak menerima apa yang disampaikan Nabi. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tapi Allah yang telah menjadikan kepada kalian kecintaan kepada iman. Wa fi qulubikum dan Allah menjadikan iman itu menjadi hiasan yang indah dalam hati kalian. Wa karroha ilaikumul kufra dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran wal fusuqa dan benci kepada kefasikan wal isyan dan benci kepada kemaksiatan ulaika humur rasyidun mereka itulah orang-orang yang lurus orang yang benar yang benar orang yang engkang benar uripe adalah orang yang hatinya terhiasi dengan iman dia mencintai semua ajaran iman mencintai orang mukmin dan amal-amal iman dan fitrahnya kalau iman itu betul-betul hidup dan menghiasi hati, dia akan membenci kefasikan, kemaksiatan, kekafiran. Duku pun cetakan. Sehingga kalau mukmin kok tidak membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, atau kemusyrikan, kemunafikan, kebid'ahan, niku netakan onten ingkang boten beres imanipun. Kalau dia iman Al-Quran itu hak pasti dia akan membenci kebatilan yang bertentangan dengan iman. Kalau dia dengan imannya itu meyakini tauhid itu adalah ajaran yang hak, maka dia akan membenci syirik dan peraku syirik. Ini kupon tuntutan. Iman akan seperti itu. Maka ada orang-orang yang mereka itu mengaku mukmin tapi munafik. Akhirnya mengatakan muslim mukmin tapi amalnya itu amalnya orang-orang kafir bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Dia malah benci dengan muslimin, benci dengan tauhid, benci dengan sunnah, dekat dengan syirik, dekat dengan kekafiran, memberikan kecintaan kepada orang kafir, membenci kepada muslimin. Niki netakan dia ani yaitu menyimpan kemunafikan. Dia memiliki kemunafikan hidup Wa in ta'ifatani fadla minallahi wa ni'mah. Adanya keimanan yang bercokol di dalam hati adalah karunia dari Allah. Wa nikmatan dan merupakan kenikmatan. Bahkan itu merupakan nikmat dan karunia yang khusus yang berkaitan dengan nikmat iman, nikmat agama. Wallahu alimun hakimun. Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah iman, mendapatkan nikmat iman. Allah tahu siapa yang layak sesat dan setiap keputusan Allah hakimun pasti pas pasti pas tepat nggak ada yang keliru karena keputusan Allah itu didasarkan dengan ilmu boten ngawur sehingga tidak akan keliru pas semuanya wa in taifatan minal mu'minin seandainya ada dua kelompok kaum mukminin iktatalu yang berperang fa aslihu bainahuma maka damaikanlah di antara keduanya dua kelompok mukmin berperang sehingga terjadi saling bunuh membunuh. Secara zatnya pembunuhan dosa besar. Pembunuhan dosa besar. Bahkan Allah mengungkapkan dengan ungkapan kufur. Sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Sehingga kafir itu anten kali kufur duna kufrin perbuatannya dinamai dengan istilah kufur ning dereng nyebabaken kafir medal saking Islam. Onten kekafiran yang sudah muhrijun anil millah mengeluarkan dari Islam. Ateng mriki contohnya pun niki peperangan itu membunuh itu dosa besar. Tapi Allah masih menyebut mereka mukminin. Nedahaken pilih tidak setiap dosa besar itu menyebabkan pelakunya kafir sebagaimana etikatnya orang-orang Khawarij. Sebagaimana etikatnya orang Khawarij sehingga pelaku dosa besar itu tidak otomatis milikan mereka ini kafir. Dia masih disebut oleh Allah dengan nama yaitu mukmin. Sebagaimana pula Allah ketika bicara tentang masalah hijrah, Allah memanggil dengan lembutnya yaitu dengan hambaku orang yang mukmin. Mereka tidak berhijrah dolim, tidak berhijrah dolim, tapi mereka tidak kemudian dikafirkan Allah, tapi mereka adalah orang yang dolim, mukmin yang dolim, muslim yang dolim. Termasuk pelaku maksiat adalah muslim yang zalim. Fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin yang berperang, bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Orang yang paling besar usahanya mendamaikan di antara mukmin, orang yang paling besar mendapatkan curahan rahmat Allah. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Setiap mukmin itu adalah di antara mukminin adalah saudara, maka jagalah, perbaikilah persaudaraan di antara mereka. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Ah, sehingga kata Sosaimin, Orang yang paling besar mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang paling besar usahanya untuk menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin. Sehingga ampun ngantos malah datas tukang kompor, ngompor-ngompori malah gen kobong sisan, wone bentet gen pecah sisan, ambiar sisan. Nah, yang yang justru mengendaki keburukan memisahkan di antara orang yang bersaudara niku uh, makar iblis dan termasuk perkara yang sangat dicintai oleh iblis, digemari oleh iblis. Terpisahnya dua orang yang bersaudara. Nabi SAW mengatakan, Inna iblisa arsyahu alal ma' Sesungguhnya iblis itu arsnya sana kerajaannya di atas air. Thumma yaba'athu saroyahu. Kemudian iblis menyebar pasukannya, menyebar pasukannya untuk menyesatkan manusia. Fadnahum mangsilatan. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah akdomuhum fitnatan. Yang fitnahnya paling besar. Fitnahnya paling besar. Semakin fitnahnya semakin top, maka semakin dekat dengan iblis karena berarti kerusakannya berkualitas. Kemudian fayaji'u datang salah seorang di antara pasukan iblis fayaji'u ahatuhum fayaqul Qad fa'altu kada wa kada. Wahai bos, iblis, saya sudah melakukan begini dan begitu. Kata iblis, lam al syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Dianggap perbuatannya itu nilainya kecil. Lagi datang lagi sumaya ji'u ahaduhum. Lalu datang lagi di antara mereka bos mata roktuhu hatta Faroktu bainahu wa baina imro'atihi. Saya tidak tinggalkan dia kecuali telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Apa kata iblis? Nikma anta. Oh, kamu memang setannya. Setan, kamu memang setannya. Itu yang bagus. Jempolan kamu, dipuji oleh iblis. Di antaranya adalah memisahkan orang yang bersaudara, suami dengan istri, teman dengan temannya, sehingga mereka menjadi berpisah setelah tadinya bersaudara. Ah, ini adalah makar iblis dan disenangi oleh iblis. Maka sekarang menjaga terjaganya persatuan di antara muslimin itu betul-betul usaha yang mulia, yang besar. Termasuk bisa ngemong, ngemong dalam pengertian betul-betul menjaga agar tidak terjadi perpecahan, pertikaian yang berlanjut dengan perpecahan. Dia bisa ngemong, ngemong itu bukan berarti larut mengikuti kesesatannya orang. Kadang-kadang ngemong ning malah mengorbankan diri. Niku kintu, kelintu pengen ngemong kabeh dimong pun malah supaya dia tidak dicap sana sini kemudian dia tidak ikut kepada perkara yang sudah jelas niki kelintu maksudnya ngemong itu dia bisa bersikap berlapang dada bisa ngatur sana sini sehingga tetap terjaga di atas keislaman dan ketaatan kepada Allah. Mboten ngomong tiang musyrik, tiang munafik, tiang alul maksiat di kabeh yang penting ora congkrah mboten ngoten maksudnya ngemong bagaimana dia bisa bersikap longgar hati, berlapang dada, bersikap tepat, bijaksana sehingga mereka betul-betul terjaga persaudaranya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taifatani minal mu'minin iktatalu fasrihu bainahuma fa baghat kalau seandainya ada yang melampaui batas berbuat aniaya eh dauma di antara keduanya alal ukhra terhadap yang lainnya sehingga ada sebagian yang zalim curang melampaui batas terhadap yang lainnya faqatilul lati perangilah mereka itu allati tabghi yaitu mereka yang aniaya itu perangi hatta tafi'a ila amrillah sampai yaitu golongan itu mengembalikan kepada perkara Allah yaitu taat kepada Allah fa in fa'at kalau mereka sudah kembali fa aslihu bainahuma damaikan di antara keduanya bil adli dengan cara yang adil wa aksitu dan berbuat adillah kalian innallaha yuhibbul muksitin sungguhnya Allah senang orang yang berbuat adil berbuat adil itu walaupun kepada yaitu musuh kepada orang kafir harus tetap berbuat adil sehingga yang diajarkan oleh Islam Bapak sekalian bainal adli wal ihsan antara berbuat adil dan berbuat ihsan itu yang diajarkan Islam adil. Jangan melampaui batas walaupun kepada orang kafir. Jangan dolim walaupun dengan orang kafir. Harus berbuat adil. Dan contoh kasus-kasus keadilan di tengah-tengah muslimin. Contoh cerita keadilan pada zamannya uh, Khalifah Ali bin Abi Talib, Hakimnya namanya Suraih Ali kehilangan baju besi dan Ali tahu persis baju besi yang dimiliki Yahudi itu baju besi dia sehingga merasa itu dicuri. Kemudian diajukan ke hakim. Kemudian hakim memberikan menggelar pengadilan. Dalam Islam, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Lah Ali bin Abi Thalib nggak bisa mendatangkan bukti. Apa buktinya? Kalau bajunya diambil orang Yahudi. Pokoknya hanya yakin itu baju saya, ciri-cirinya ini, ini, ini, ini, itu baju saya. Hakim nggak bisa terima, oh, nggak ada bukti. Akhirnya hakim memenangkan si Yahudi dan mengalahkan ahli. Justru dengan itu kemudian si Yahudi datang kepada Ali, jujur mengakui itu bajunya Ali, dan kemudian malah masuk Islam, dan kemudian Ali pun menghadiahkan bajunya kepada Yahudi karena dia telah masuk Islam. Intinya Yahudi melihat bagaimana keadilan ditegakkan dalam pengadilan ini kaum muslimin. Satu. Yang kedua, ketika datang utusan penarik zakat kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi yang sudah biasa nyogak-nyogok itu pengen nyogok petugas zakat ini Khawatir dia akan menarik dengan cara yang dolim. Pena, pen, penya, bukan zakat, penarik jizyah. Ingin menarik jizyah. Upeti, pajak. Pajak itu ditaruh dulu ditarik dari orang kafir. Orang Yahudi karena e, sebagai ganti perlindungan pemerintah muslimin kepada orang Yahudi. Adapun muslimin tidak ada pajak. Ditarik jizyah. Kemudian orang Yahudi pengen nyogok petugas ini. Kata si petugas, dalam pandangan kami, kamu lebih jelek daripada binatang. Tetapi kami tidak akan dolim pada kalian. Apa kata Yahudi? Dengan seperti inilah tegaknya langit dan bumi. Artinya keadilan ditegakkan sehingga tidak ada budaya suap menyuap sebagaimana yang sudah berkembang di kalangan orang-orang Yahudi. Makanya ketika Yahudi punya perkara, orang munafik punya perkara dengan orang Yahudi, orang Yahudi pengennya berhukum dengan Nabi, orang munafik enggak, pengennya berhukum dengan orang Yahudi. Karena tahu orang Yahudi bisa disogok, orang Yahudi tahu kalau orang Nabi enggak bisa disogok. Ini adalah orang, -orang munafik. Sehingga cari orang yang kira-kira bisa memenangkan perkaranya dengan berbuat curang. Intinya Allah menyenangi dengan keadilan. Ikdilu wa aqrabu taqwa. Berbuat adilah, keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun mudah-mudahan kalian menjadi orang yang dirahmati Allah sama kita rahmi kalau wau mukmin itu bersaudara bahkan persaudaraan seiman langgeng ngantos kelak di hari kiamat kalau dia betul-betul menegakkan persaudaraannya karena iman kalau hanya nasab terputus di dunia yang wali tidak bisa mengawinkan anaknya tidak saling bisa mewarisi di antara anak dan bapak kalau imannya berbeda sehingga persaudaranya terputus. Tapi kalau seakidah sampai hari kiamat. Dan yang paling besar rahmatnya orang yang mereka paling besar upaya untuk mengislah di antara kaum minin membuat raket dan dekat. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, layashar janganlah eh, layashar kaumun janganlah satu kaum mereka menghina merendahkan mengolok-olok min kaumin satu kaum yang lainnya asa ayyakunu boleh jadi yang mereka olok-olok itu khairan minhum lebih baik kepada mereka merendahkan mengolok-olok menghinakan wala nisaun min demikian pula wanita dengan wanita yang lainnya Jangan saling merendahkan. Asa ayyakunna khairan min hunna. Boleh jadi yang dia Allah Allah itu lebih baik dibandingkan dengan yang mereka Allah Allah Ini bukan berarti kayak sebagian orang bilang jangan suka menilai orang, menyalah-nyalakan orang, koyok benar sendiri. Ini jangan mengolok-olok yang lainnya. Boleh jadi dia lebih baik kepada dirinya. Ini benten mali. Kalau sudah menilai itu benten kalian mengolok-olok. Umpamanya kayak ulama meluruskan menilai sufi, kesesatan sufi di sini itu bukan berarti memperolok-olok tapi sedang menegakkan mizanul hak, menegakkan timbangan al-hak untuk meluruskan yang keliru. Adapun merendahkan ada unsur merendahkan, menghinakan, menjelek-jelekkan bukan ini bukan berkaitan dengan penilaian hak dan batil. Kalau itu dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk penegakan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Mencela muslimin yang lainnya sama dengan mencela diri mencela diri kita sendiri. Karena muslim kal jasadil wahid seperti jasad yang satu mencela muslim yang lainnya seperti mencela dirinya sendiri. Walatana basu dan jangan saling memanggil, menggelari bil alqab dengan julukan-julukan lakop-lakop yang tidak disenangi maksudnya. Kadang-kadang tiang-tiang kampung ngasih lakop macam-macam. Anaknya dilakopi beruk. Nertas beruk mungkin. Wanai dewi dijeluk beruk atau bagong gong gong. anak itu dijeluk bagong, jenenge senes bagong, dijeluk bagong. Niki lakop-lakop yang tidak menyenangkan. Lakop tidak menyenangkan. Lakop apalagi lakop-lakop fasikan. Lakop fasikan. Ini wala tanabasu bil bi bisal ismul fusuku sejelek-jelek lakop adalah nama yang mengandung unsur kefasikan ba'dal iman setelah iman. Itu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan identitas kefasikan. Tidak boleh kita saling melakopi dengan hal yang buruk. Wa lam yatub barang siapa yang tidak bertobat dari melakukan keburukan-keburukan faulaika humudz maka mereka orang zalim. Tiang niku nek mboten taib kalau enggak at pun ya adzalimun. Kalau dia bukan orang bertobat berarti dia orang dolim. Sehingga setiap kita tertuntut untuk taubat. Kalau kita tidak taubat, maka kita termasuk orang dolim. Karena kita pasti memiliki kesalahan dan dosa. Pasti kita memiliki kesalahan dan dosa. Maka ten, sekalian kita pindah pelajaran.